Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Setelah kita menyelesaikan permasalahan jahiliyah yang ke-57 atau 56, sekarang kita akan masuki dua permasalahan sekaligus yang dicantumkan oleh al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih yaitu permasalahan yang ke-57 dan 58. Permasalahan dua permasalahan ini barakallahu fikum dua permasalahan yang sangat berbahaya yaitu perbuatan mereka mengubah ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari zahir ucapan Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Jadi mereka mengubah makna hakikat atau lafaz tersebut baik dengan cara mengubah hurufnya ataupun memalingkan maknanya. Hurufnya masih ada, cuma dipalingkan maknanya dengan makna-makna yang lain. Kemudian berikutnya mereka santai, tenang dengan lisan-lisan mereka di dalam mengubah tersebut. Terutama nabarakallahu fikum mengubah maknanya atau tafsirannya atau lafadznya. Naam. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaih al-mas'alatan as-sabi'atu was-saminatu wal-khamsun. Dua permasalahan. Permasalahan yang ke-57 dan 58. Tahriful kalimi an mawadhi'ihi. Menyelewengkan atau malingkan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Baik penyelewengan ini akan kami sebutkan sebagaimana yang sampaikan Syekh Shalal Fauzan yaitu dengan cara mengubah hurufnya ataupun mengubah maknanya. 6. Walayul alsinati bil kitabi. Dan seakan-akan mereka menghiasi lisan-lisan mereka dengan Alkitab yaitu dengan na barakallahu fikum kalamullah jalla wa Jadi mereka mengelabui seperti itu. Jadi mengatakan misalkan lafadznya itu tidak benar, justru lafadznya seperti ini misalkan. Padahal lafadz yang mereka sebutkan itu jauh berbeda dengan lafadz yang ada pada kalamullah jalla wa ala. Naam. Seperti itu. Jadi mereka justru berpaling apa? Berpaling dari kebenaran. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, tahriful kalimi an mawadhi'i. Naam, Yaitu malingkan ucapan-ucapan dari tempat-tempatnya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala kalamullah jalla wa ala dipalingkan dari tempat dari tempatnya. Misalkan wa kalamullah Musa taklima, oh itu bukan maknanya berbicara. Ya ubah maknanya ya. Jadi kata mereka kalama itu maknanya bukan mengajak bicara tapi melukai katanya. Allah Subhanahu wa taala melukai hamba-hambanya dengan kuku-kuku hikmah katanya. Allah musta'an. Jadi kalama jarraha kata mereka. Ini juga termasuk apa? Bentuk tahrif, mengubah makna dari zahirnya. Kalama berbicara sudah kita yakini berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sebenar-benar pembicaraan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ayo, Kemudian ada juga yang mengubah bentuknya Nah, barakallahu fikum harokatnya. Nah, harokatnya bacanya apa? Misalkan Naam, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Mereka ubah harokatnya. Innama yakhshallahu. Nah, innama yakhshallahu min ibadihi ulama'a. Artinya pun beda. Nah, jadi lafaznya enggak diubah, cuman yang diubah harokatnya. Nah, barakallahu fikum. Yang maknanya apa berarti maknanya? Maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala itu takut kepada para ulama. Jadi bukan para ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala takut pada para ulama. Allah musta'an. Terkadang seperti itu keadaannya. Atau terkadang mengubah maknanya yang sangat rusak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala zatnya Maha Pengasih beristiwa di atas arsy Al-'ulu wal istiqrar meninggi dan menetap di atas arsy mereka katakan istiwa di situ maknanya istaula. Jadi Allah Taala itu berkuasa menguasai di atas arsnya. Nah, kita katakan itu makna yang tidak tepat. Benar Allah Taala itu berkuasa itu benar. Cuman ketika kalian menganakan istiwa dimaknakan dengan istaula menguasai itu tidak benar. Karena mereka berdalilkan dengan apa? Dengan salah satu pantun atau puisi yang diucapkan oleh salah satu orang Nasrani. Nah, itu yang dikenal dengan Al-Akhtal. Al-Akhtal An-Nasrani. Naam, qad istala Bishr ala Iraqin min ghairi sayfin wala damin muhraqi. Sungguh Bishr itu telah menguasai Irak katanya. Istawanya maksudnya istawula kata mereka. Eh, tanpa adanya peperangan dan tanpa adanya darah yang dialirkan. Syahidnya mana? Qadistawa, Bishr. Qadistawa maknanya istawula. Nah, mereka berdalilkan bukan dengan Al-Qur'an, bukan dari dengan apa? Dengan as-sunnah namun berdalilkan dengan ucapan orang Nasrani, akhtal tadi. Allah musta'an. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih mencela mencaci keadaan mereka. Ya, sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam kitab Lamiyah. Lamiyah, Syekhul Islam punya kitab namanya Lamiyah. Sebuah pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf lam. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim mempunyai kitab namanya apa? Nuniyah. Bedakan. Nuniyah. Yang diakhiri dengan nun. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih menyebutkan tentang keadaan orang yang nah barakallahu fikum berhujjah dengan ucapan akhtar Nasrani ini. Nah, barakallahu fikum bahwasanya alangkah jeleknya. Nah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Al-Lamiyah. Al-Lamiyah liman nabadal Qur'an wa ra'ahu kata beliau. Kubahan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu wa idza yaqulu qala al-akhtalu. Allah musta'an. Jadi alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggung mereka. Nah, orang ini dianggap jelek. Al-Qur'an kok malah dikebelangkangkan. Kemudian ketika ditanya, wa idastadalla jika dia berdalilkan, nam yaqulu qala al-akhtalu. Dia berkata qala al-akhtalu. Al-akhtal berkata seperti ini. Jadi malah mengedepankan ucapan akhtal Nasrani ini daripada dalil. Allah musta'an itu sekedar contoh saja ya. Sekedar contoh. Ini tahrif Nah, barakallahu fikum maknanya tercela. Tapi perlu diperhatikan terkadang sebagian ungkapan yang disebutkan para ulama lafaznya bukan tahrir tapi ta'wil. Adapun ta'wil jangan sampai kita telah secara mutlak. Ta'wil memiliki makna yang macam-macam. Jadi kalau mereka tanya, berarti ta'wil enggak boleh. Oh, tunggu dulu, dilihat dulu ta'wil yang maknanya apa ini. Kalau ta'wil yang Anda inginkan adalah ta'wil mengubah nah barakallahu fikum Nah, atau memalingkan makna dari dohirnya tanpa dalil yang dikenal dengan tahrif, maka itu haram. Paham maksudnya ya? Jadi, memalingkan makna dari dohir lafadznya tanpa dalil itu namanya apa? Tahrif, itu yang haram. Adapun mengubah makna dari dohir lafadznya dengan dalil, itu maknanya apa? Tafsir, itu yang diperbolehkan. Jadi ta'wil memiliki berbagai macam makna, di antaranya apa? ta'wil yang madmum, yang tercela, yang maknanya tahrif, memalingkan makna dari dohirnya tanpa dalil. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Taala dibentangkan. Itu bukan tangan itu. Itu maksudnya adalah bahkan kedua rahmat Allah Taala dibentangkan. Nah, ini namanya apa? Tahrif. Mengubah makna dari dohir lafaznya tanpa dalil. Kemudian yang mana yang tafsir ini Yang tafsir banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, Eh, ter terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim lafaz lamasa, ya, lamastumun nisa itu kalau kita telusuri artinya dalam terjemahannya bersentuhan. Eh, nah, atau kalian bersentuhan dengan para wanita. Nah, padahal yang diinginkan situ yang membatalkan wudhu itu bukan apa? Bukan bersentuhan, tapi para ulama menyebutkan dengan tafsiran sesuai dengan apa? Dalil lamastum ay jama'tum. Yang batalkan wudhu itu bukan sekedar persentuhan dengan wanita, tapi berhubungan badan dengan wanita. Oleh karena itu, barakallahu fikum perlu, nah barakallahu fikum penafsiran. Jadi, takwil yang maknanya tafsir itu yang sangat mulia. Sebagai faedah yang kami ulang lagi, itu doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Rasulullah mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas itu ilmu atau fakihkanlah dia dalam masalah agama dan ajarilah ilmu ta'wil. Apa makna ta'wil di sini? Tafsir. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimatullah alaih terkadang beliau ketika menafsirkan mengatakan wa ta'wilu qawli ta'ala. Apa maknanya di situ? Wa ta'wilu qawli ta'ala maknanya wa tafsiru qoulihi ta'ala seperti itu. Jadi khulasahnya mafhum salah ya. Tahrif itu maknanya tertelah sudah jelas. Tapi kalau tawil dirinci dulu apa mana ta'wil itu. Kalau ta'wil yang mana tafsir, silakan itu terpuji, bagus, bagus, baik. Tapi kalau ta'wil yang mana tahrif itu tercela. Naam, kita lihat di sini. Tahriful kalimi al mawadhihi, Syekh Shalal Fauzan berkata di sini, huwa taghyiru hurufihi, yaitu mengubah hurufnya, terkadang hurufnya diubah aw sarfuhu an ma'na atau hurufnya tidak diubah terima malingkan dari maknanya. Fa ahlul kitabi maka ahlu kitab min hirfatihimul khabitha termasuk kebiasaan mereka, hirfatihim maksudnya kebiasaan mereka. Maka orang-orang ahlu kitab termasuk kebiasaan mereka al khabitha yang sangat tercela annahum yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Nah, bahwasanya mereka menyelarangkan atau memalingkan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Allah musta'an. Imma bitaghyir al-fadhih, imma dengan mengubah eh, mengubah lafadznya wa imma bitaghyiri ma'anih atau dengan cara mengubah makna-maknanya. Lafadznya enggak diubah, tapi maknanya diubah. Yang mengubah lafadznya apa contohnya? Eh, bisa dengan harokat. Nah, jadi wa kallamallahu Musa taklima diubah. Wa kallamallaha Musa taklima. Berarti artinya apa? Musa yang berbicara kepada Allah taala. Tujuannya untuk menghilangkan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nah, barakallahu fikum yang benar bagaimana wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'ilnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan sebenar-benar pembicaraan seperti itu. Wa imma bitaghyir ma'ani atau terkadang dengan cara mengubah makna-maknanya sudah kami jelaskan contohnya ketika ada lafaz bal yadahu mabsuutatan bahkan kedua tangan Allah Taala dibentangkan mereka mengubah maknanya itu bukan tangan, nggak mungkin kalau tangan. Kenapa kok tidak mungkin? Karena kalau seandainya kita katakan itu adalah tangan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyerupakan Allah taala dengan makhluk kata mereka. Bayangannya sudah keliru. Karena awal mulanya sudah keliru, menyerupakan Allah taala dengan makhluk, sudah berikutnya keliru juga. Tapi alusuna bagaimana? Alusuna mengatakan itu tangan yang hakiki yang ada wujudnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tangan. Adapun bagaimana bentuknya wallahu a'lam bishawab itu. Nah, wallahu a'lam bihaqikatiha. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang hakikat kenyataan tangan itu bagaimana. Yang jelas barakallahu fikum jangan sampai terkecoh, tergiur dengan nah barakallahu fikum tahrif mereka. Allah musta'an. Karena bantahannya banyak sekali barakallahu fikum. Satu contoh saja ya sebagai gambaran ketika mereka mengatakan bal yadahu mabsuutatan bahkan kedua tangan Allah dibentangkan itu bukan tangan itu. Itu nikmat kedua nikmatan kedua nikmat Allah dibentangkan ada juga yang mengatakan satunya lagi itu kudroh kemampuan Allah Taala. Bahkan kedua kemampuan Allah Taala itu dibentangkan. Nah, kita bantah dari nah barakallahu fikum dari maknanya sekarang. Kalau seandainya enam cuman kedua nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kan kita membatasi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat Allah taala luas atau enggak? Nah, nikmat rahmat luas sekali. Nah, rahmati wasi'at kullasyai'. Nah, barakallahu fikum. Dan rahmatku kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Nah, Kemudian kalau dikatakan nikmat, nikmat Allah Taala tidak ada batasannya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bagaimana kok bisa batasi dua nikmat saja? Allah musta'an. Kemudian kalau seandainya mereka mengatakan itu kudrah kemampuan, juga terbantah di situ. Wallahu a'la kulli syai'in qadir. Dan Allah Taala mampu terhadap segala sesuatu. Kemampuan Allah Taala tidak terbatas barakallahu fikum. Kok dikatakan cuma dua kemampuan saja? dua kudrah saja. Terbantah. Naam. Berikutnya, wa tasfiri bi ghairi tasfiri atau terkadang menafsirkan dengan tasfir penafsiran yang bukan tafsirannya. Nah, jadi maknanya tidak diubah eh, ya hampir, ber sama ya, maknanya tetap mengubah juga karena dia menafsirkan dengan penafsiran yang lain gitu loh, tanpa adanya dalil tahrif. Fa kullu man harrafa kalamullah, maka setiap orang yang menyelewengkan atau malingkan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala atau malingkan ucapan Allah Subhanahu wa taala fa innahu ala madhhabi ahli jahiliyyati maksudnya dia berada di atas pendapat atau manhaj prinsip metode orang-orang jahiliyah wa kullu ahli batil wal mukhalifin lil Islam min al firaq ad-dhallah al muntasibah ila al Islam tuharrifu an-nusus dan setiap ahli batil yang mereka menyelisih daripada agama Islam dari kalangan kelompok-kelompok sesat yang mereka menisbahkan diri kepada Islam harifun nusus mereka kebanyakannya menyelewengkan atau memalingkan nas-nas dalil-dalil diselewengkan nah barakallahu fikum nah seperti contohnya yang sudah kita sebutkan dahulu orang sufinya ketika berpikir hu hu hu hu nah, itu aja huwa huwa huwa huwa huwa katanya huwa itu Allah SWT katanya termasuk nama Allah Ta'ala huwa katanya mereka punya dalil. Dalilnya mana? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nah, ini berarti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan bagaimana ayat itu benar, huwa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi huwa itu sendiri bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi mereka kalau berzikir data apa itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, data apa di akhirnya akhir-akhirnya apa mengatakan hu hu hu hu hu. Huwa huwa huwa huwa. Dia dia dia dia katanya. Nah kita bantah dia itu siapa? Dia itu ada atau enggak ada? Masih ada ada kemungkinan banyak sekali dia itu ada atau enggak ada itu. Terus dia itu siapa? Kan itu. Kata mereka dia itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalian itu masa enggak lihat Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an ada dalilnya kata mereka. Nah, dalilnya mana? Wa ma ya'lamu junu darabika illa hu katanya. Itu hu itu hu katanya. Berarti hu itu Allah Subhanahu wa taala kata mereka. Allah musta'an. Ini termasuk bentuk apa? Bentuk bahasa ahlu batil, ahlu bid'ah wa dalal seperti itu keadaannya. Memalingkan nasnad dalil dari dohirnya demi apa mewujudkan hawa nafsu mereka. Kalimat haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar, namun yang diinginkan dengannya adalah kebatilan. Ayatnya benar nggak ayatnya? Ayatnya benar. Nah, tapi yang diinginkan dengan pendalian tersebut adalah apa? Mencocoki hawa nafsu mereka itu loh. Allah musta'an. Liwafiqa maqasidaha wa madhabiha, madhabiha Naam, untuk mencocokkan atau untuk menyesuaikan keinginan-keinginan mereka dan madhab-madhab mereka. Seperti inilah ma'ruf. Nah, sering menggunakan kalimat haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar yang dia pakai, dalilnya benar Al-Qur'an dan Sunnah tapi nah penerapan penerapannya atau pendalilannya tidak sesuai dengan nah barakallahu fikum pendalilan yang dipakai oleh para salaf sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Sawa'un harrafu alfadha, baik mereka itu mengubah atau menyelewengkan lafaz-lafaznya, atau harraful ma'ani atau mereka mengubah atau menyelewengkan Nah, makna-maknanya wa fassaruha bi ghairi tafsiriha. Dan kemudian mereka menafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur'an atau kalau Jalla wa ala tersebut atau dalil tersebut tanpa atau tidak sesuai dengan tafsirannya. Fa hadza min al ahli jahiliyah. Ini termasuk apa? Termasuk warisan daripada orang-orang jahiliyah. Allah musta'an. Wal wajib wal wajibu al-imanu bima anzalallahu subhanahu wa ta'ala. Yang wajib barakallahu fikum adalah beriman dengan seluruh apa yang Allah Ta'ala turunkan di al fatih wa ma'ani, dengan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Bahkan dalam Al-Qur'an Karim seakan-akan kita tidak tahu karena ayat dalam Al-Qur'an Karim itu ada yang namanya mutasyabih. Perhatikan. Mutasyabih itu maksudnya mutasyabih apa? Mutasyabih itu tersamarkan. Namun perlu diperhatikan, mutasyabih ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang sering disebutkan para ulama Nah, ada yang mutasyabih nisbi, ada yang mutasyabih mutlak. Nah, mutasyabih nisbi itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ada lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an yang tidak dipahami oleh sebagian orang, tapi sebagian orang yang lain paham. Nah, ini terjadi banyak kan kita kadang membaca nggak paham kita, tapi al tafsir paham nggak? Eh, mas, seperti itu perlu perhatikan. al tafsir paham nggak? Oh, paham. Berarti ini mutasyabih nisbi. Tersamarkan pada sebagian manusia, tapi manusia yang lain yang mereka adalah al tafsir, paham tentang makna ayat tersebut. Ini banyak terjadi ya. Nah, barakallahu fikum salam. farad min qaswarah. farad min qaswarah. Dia lari dari qaswarah. Apa qaswarah? Mungkin sebagian orang enggak tahu tapi ahli tafsir setelah melihat tafsirannya tahu. Nah, barakallahu fikum bahwasanya qaswarah itu adalah apa? Asad. Nah, itu singa. Seperti itu. Nah, seperti namanya mutasyabih apa? Nisbi. Seperti tadi itu. Lamastumun nisa. Nah, sebagian orang enggak tahu artinya benar atau makna tafsir yang benar. Taunya Lama stum itu ya bersentuhan. Ternyata ahli tafsir tahu maknanya bukan bersentuhan tapi jamak tum. Nah, berjima atau berhubungan badan maksudnya. Nah, kemudian ada yang mutasyabih mutlak. Gak ada yang tahu sama sekali dari kalangan manusia ini bahkan ahli tafsir pun gak ada tanya, gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Seperti al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang nam terputus atau terpisah-pisah dalam Al-Qur'an. Qaf, Nun, Hamim, Alif Lam Mim. Itu siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala yang tahu barakallahu fikum. Jangan sampai kita mengatakan enggak ada maknanya nih, enggak ada faedahnya. Dibuang saja misalkan Allah musta'an. Jangan. Itu termasuk huruf muqatta'ah itu Allah Subhanahu wa taala takkan di situ bukan maknanya enggak ada maknanya. Itu yang tahu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seperti orang Sufi ya. dan misalnya Yasin itu adalah apa? Nama nabi katanya. Toha itu Nabi Muhammad itu. Sehingga mereka sering mengucapkan apa? ala yasin habibillah katanya. Ala toha rasulillah. Allah musta'an. Jadi toha itu katanya nama Rasulullah itu. Yasin juga nama Rasulullah katanya. Gak ada dalilnya padahal di situ maknanya kita gak ada yang tahu. Nah, barakallahu fikum yang menafsirkan itu adalah nama Rasulullah itu nggak tepat. Nah, berikutnya Wal wajib wal imanu bima Allah subhanahu wa ta'ala bi afadi wa ma'anih yang wajib adalah beriman dengan apa seluruh apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan dengan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya wal amalu muqtadahu min ghairi taghyirin wa tahrifin tanpa dan beramal dengan keharusan atau tuntut daripada apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan tersebut tanpa mengubah dan tanpa menyelewengkan. Hadza huwal wajib, inilah yang wajib. amiru hakama ja'at bil kaif. Terimalah sebagaimana datangnya, enggak usah dikaifiahkan. Bagaimana sih? Masa sih seperti ini seperti itu? Hati-hati barakallahu fikum. Mau Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir ya udah, turun beneran itu loh. Cuman bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Bagaimana? Wallahu a'lam. Turun hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jangan sampai diubah-ubah. Naam, sawa'un wafaqa hawaka wa raghbataka aw khalafahuma. Baik dalil tersebut atau yang Allah Ta'ala turunkan tersebut mencocoki hawa nafsumu, nam ataupun mencocoki keinginanmu ataupun menyelisihinya. Yang jelas itu kebenaran jangan ditolak Nah, terkadang seperti itu. Penyebab penolak kebenaran diantaranya apa? Permasalahan pribadi, permasalahan perkara-perkara yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditolak sama dia. Oleh karena itu Syekh Asy-Syaikh Shalal Fauzan wafaqahullah, nah barakallahu fikum beliau menasihatkan. Nah, beliau menasihatkan eh, yang sudah kita lawati juga pada syarah masalah jahiliyah ini bahwasanya jangan sampai kita ingin menolak kebenaran sebabnya karena apa? benci dengan seseorang. Misalnya kita punya teman, Eh, si fulan punya teman fulan misalkan. Si fulanah punya teman fulanah karena si fulanah ini punya masalah dengan si fulanah. Eh, kalau ketemu enggak senyum apa. Nah, si fulanah suatu ketika menyampaikan kebenaran. Akhirnya kita tolak wah enggak mau ana kebenaran walaupun datang dari si fulanah enggak aku enggak nerima. Kenapa si fulanah itu akhlaknya enggak baik misalkan. Padahal kebenaran yang disampaikan. Enggak boleh seperti itu ya, enggak boleh. Kalau ada permasalahan pribadi diselesaikan. Dudukkan permasalahannya, dimusyawarahkan. Atau misalnya si fulan si fulan, kenapa kok enggak menerima nasihat ustaz? Oh, ustaz itu enggak baik ustaznya. Ustaznya masa tiap taklim itu nyindir terus. Tiap taklim nyindir-nyindir gitu. Nah, permasalahan pribadi gitu loh. Nah, kalau memang ada urusan permasalahan pribadi selesaikan dengan ustaznya jangan dibicarakan seperti akhirnya menolak kebenaran. Syekh Saleh Fauzan mengatakan apa? Wal wajibu 'alaika ayyuhal muslimu yang wajib atas dirimu wahai seorang muslim antak balal haqqo. Hendaknya engkau menerima kebenaran walau kan wa in kana ma'a man Walaupun kebenaran itu bersama siapa yang engkau tidak mencintainya, bayangkan tuh. Kebenaran walaupun sesama orang yang kita tidak mencintainya, kalau itu kebenaran harus diterima. Nah, kata beliau wala takunul adawatu syakhsiyah wal ahwa'u nafsiyah mani'atan min qabulil haq. Jangan sampai permasalahan pribadi kemudian hawa nafsu per individu itu menjadi penghalang untuk menerima kebenaran kata beliau. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Bahkan gimana kisahnya? Ha? Kisahnya setan dengan Abu Hurairah itu bagaimana? Abu Hurairah ketika diperintahkan ditugaskan menjaga naam barakallahu fikum na'am e, menjaga sebuah harta waktu itu na'am apa yang terjadi setan tiap hari mencuri eh, setiap harinya mencuri akhirnya suatu ketika setan menyampaikan kepada Abu Hurairah kamu mau enggak aku tunjukkan sebuah naam ucapan atau bacaan kalau seandainya kamu bacanya kamu enggak akan diganggu naam hingga pagi harinya apakah Abu Hurairah menolak tidak, Abu Hurairah tidak menolak tapi menerima. Karena kebenaran yang disampaikan oleh setan tersebut bukan maknanya mengambil ilmu dari setan tidak. Setan menyampaikan, bukan Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan bukan. Nah, jadi jangan sampai diambil makna bahwasanya bolehnya kita ngambil ilmu dari ahli bidah wa dalal enggak. Ini setan yang ngasih tahu kepada Abu Hurairah, mau enggak kamu? Nah, barakallahu fikum. Nah, ditunjukkan sebuah bacaan yang kalau seandainya membaca enam bacaan tersebut niscaya kamu akan terlindungi dari gangguan setan sampai sampai pagi harinya. Itu bacaan apa? Bacaan ayat kursi itu. Akhirnya ketika disampaikan Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Shadaqaka wa wakadu. Dia tadi benar ucapannya kepadamu, tapi dia itu pendusta. setan tetap pendusta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kebenaran walaupun datang dari siapapun, siapapun yang namanya kebenaran harus kita benarkan. Enggak boleh kita apa? katakan itu keliru. Misalkan orang kafir. Orang kafir agamanya Buddha, Hindu misalkan, non muslim. Ngomong sama orang muslim, "Pak, Sholat lima waktu itu kan wajib Pak. Sholat duhur, sholat maghrib, isya wajib. Kata orang muslim ini enggak, enggak wajib kamu tuh kan agamanya Hindu kamu tuh Buddha. Enggak wajib misalkan nolak kebenaran bayangan tuh. Enggak diperbolehkan walaupun itu orang kafir, orang Hindu, orang Buddha misalkan. Non muslim ketika menyampaikan kebenaran kita katakan itu benar gitu loh. Nah, ketahan tetap ketahanan itu benar. Nah, barakallahu fiikum jangan sampai karena hawa nafsunya akhirnya menolak kebenaran. Allah musta'an. Kita lihat sini Naam, wal an ashabul mabadi' al khabithah wal madhahib al batilah yalwuna a'naq al anaq an nusus al warida as sahihah anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, naam, ashabul mabadi' al khabithah, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang jelek. Naam, pemikiran-pemikiran yang jelek wal madhahib al batilah dan madhab-madhab yang batil. Mereka apa? Mereka menjulurkan leher-leher mereka, memanjangkan leher-leher mereka. Na'am barakallahu fikum terhadap nas-nas yang datang yang sahih dari Rasulullah SAW. Nah, masih panjangan bagaimana masih panjang itu? Diputar balikkan itu loh. Nah, barangkali kalau tarik sana, tarik sini, tarik ke depan, tarik ke belakang biar mencocoki oleh mereka itu intinya. Wa pastiruna bi ghairi tafsirha dan mereka pun menafsirkan tidak sesuai dengan tafsirannya. Idza aja an raddiha watak dibiha. Ini langkah yang terakhir. Setelah mereka tidak mampu untuk membantahnya dan tidak mampu untuk berdusta dengan ayat tersebut atau dengan dalil tersebut, Akhirnya mereka membawa makna makna yang lain. Oh, ini ayatnya benar ini. Nah, tapi dibawa untuk apa? Mencocoknya hawa nafsu mereka. Wa hadhi tariqatan min tara'iki ahli jahiliyah. Ini termasuk salah satu metode atau prinsip atau jalannya orang-orang jahiliyah. Wa min tara'iki al-yahud dan termasuk prinsip nah barakallahu fikum atau jalannya orang-orang Yahud. Wal wajibu al mu'min an yahtarima kitaballahi wa sunnata rasulih rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bihima lafdan wa ma'nan. Yang wajib bagi seorang mukmin hendaknya menghormati, memuliakan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan beriman dengan keduanya secara lafaz dan maknanya. Ala ma aradahu Allah wa aradahu Rasuluh sesuai dengan apa yang Allah telah inginkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan wala yuharrif an-nususa an ma'aniha dan hendaknya tidak memalingkan tidak menyelewengkan nas-nas dari makna-maknanya ketika sebutkan bahwasanya Allah taala turun ke langit dunia enggak turun beneran nggak perlu kita panjang lebar ini turun ini bukan Allah Taala tapi malaikatnya utusannya dan misalnya itu Pak bikin oh, bikin kepala pusing. Paham ya? Nah, kenapa? Karena ujung-ujungnya al-filsafah, ilmu filsafah. Ilmu falasifah nggak mungkin. Kalau Allah Taala turun ke langit dunia bagaimana arsnya kosong berarti? Nah, ini pemikiran-pemikiran filsafah seperti itu. Pemikiran apa? Ahlu kalam, ahlu mantik. Ya, yang disebutkan para ulama ilmu kalam apa? Disebutkan apa oleh para ulama? Ilmu kalam itu adalah ilmu yang la yashfi alilan wala yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak pula apa? menghilangkan dahaga orang yang haus. Orang yang haus semakin haus, orang yang sakit semakin sakit. Kalau mempelajari ilmu kalam. Dan semakin bingung dan stres ujung-ujungnya. Nah, kata beliau, wala yughayyir al dan tidak hendaknya tidak mengubah lafaz-lafaznya amma ja'at sunan barakallahu fikum sebagaimana yang datang bi tanpa mengubah lafaz-lafaznya dengan tambahan atau naksun atau dengan pengurangan audasan batil atau dengan menyelubungkan atau menyusupkan kebatilan di dalamnya. Nah, inilah kewajiban nah barakallahu fikum seharusnya yang ditempuh dan juga dimiliki oleh kaum muslimin barakallahu fikum hafizakumullah terutama ahlus sunnah wal jamaah mereka tidak mengubah karena nah barakallahu fikum perkara itu perkara yang sangat berbahaya. Ada sebuah faedah di sini sampaikan oleh nah barakallahu fikum yang berikan catatan kaki di sini. Nah barakallahu fikum yaitu ungkapan Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani Naam. Yaitu mengenai ayat yuharrifunal kalima amma mawadinihi. Kata imam Al-Hafidz, qala yaqlibuna wa yughayyirun. Maknanya adalah mereka memutarbalikkan fakta kenyataan dan juga mereka mengubah makna dari dohir lafadznya. Naam. Paham itu ya? Jadi Kata beliau waqala ar-raghib at-tahrif, tahrif al-imalah yaitu memalingkan wa tahriful kalam an yaj'alahu ala harfin min al-ihtimal, menjadikan Nah, barakallahu fikum di atas salah satu huruf yang masih ada muhtamal. Muhtamal masih ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Bihaitsu yumkin hamluhu ala wajhain fa'aksar. Nah, barakallahu fikum dari sisi memungkinkan untuk dibawa kepada dua sisi atau lebih. Oh, maknanya seperti ini, maknanya seperti ini. Nah, itu namanya mentahrif. Termasuk maknanya seperti itu. Padahal kalau jelas-jelas nah barakallahu fikum lafadznya Allah Subhanahu wa taala punya tangan, ya punya tangan. Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya berbicara. Allah Subhanahu wa taala turun, ya turun, enggak perlu diubah sana kemari akan menimbulkan apa? menimbulkan perkara-perkara nah yang tidak diinginkan ya, yaitu ujung-ujungnya orang yang mentahrif dan orang yang menambah eh, barakallahu fikum ujung-ujungnya apa tasbih menyerupakan Allah Subhanahu wa taala makhluknya setelah tasbih mau tidak mau akhirnya mentakil menolak dan menghilangkan sifat atau nama tersebut dari Allah Subhanahu wa taala wal billah cukup sekian yang sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya bi subhanahu wa taala wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين